Bismillah. Kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu suarul ismi al-muhtas yaitu bentuk-bentuk isim yang diikhtisoskan yang dikhususkan Yang pertama, mu'arrafun bi alif lam. Dia dimarifatkan dengan alif lam. Seperti ana at-taliba la atruku al-ilma. Saya kalau kita hanya mengatakan saya di sini tentunya kan masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu. Siapa yang dimaksudkan di sini? Akni yang saya maksudkan adalah at-talibah adalah seorang pelajar la atruku al-ilma tidaklah saya itu meninggalkan ilmu di sini syahidnya at-talibah memakai alif lam jadi isim yang diikhtisoskan atau yang dimukhtaskan tersebut nanti di satu sisi kalau dia dibuat boleh dengan berbentuk isim ma'rifat dengan alif lam. Itu boleh. Yang kedua, mudhafun ila ma'rifatin. Dia dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Seperti nahnu maksudnya nanti aksudu atau a'ni atau akhusu tullabal ilmi. Yang saya maksudkan atau yang saya inginkan adalah kami ini adalah para penuntut ilmu, bukan kami yang lain. La natruku al-ilma. Tidaklah kami meninggalkan ilmu. Di sini syahidnya tullabal ilmi. Ya. Tullabal ilmi itu dia mudhof kepada isim ma'rifah dan dia juga isim mukhtasnya, isim yang dikhususkan atau ikhtisosnya. Yang ketiga, dia berbentuk al-ismu al-mukhtas alamun, dia berbentuk alam. Seperti ana Muhammadan atlubu al-ilma. Saya ya, yang saya maksudkan adalah saya ini adalah Muhammad bukan Ali, bukan siapapun, tapi yang saya inginkan di sini, saya di sini aqsudu yang saya maksudkan atau a'ni atau yang saya inginkan adalah Muhammad dan jadi ana di sini tuh adalah Muhammad. Atlubu ilma. Saya itu akan menuntut ilmu. Di sini isim yang dikhususkan berbentuk alam dan juga itu perkaranya boleh. Kemudian lafdu ayu dan atau ayatu. Ya. Kalau nanti dia laki-laki memakai ayu, kalau dia perempuan memakai ayatu. Seperti anta ayyuha atau libu mujtahidun. Engkau nah nanti di sini maksudnya wahai penuntut ilmu mujtahidun bersungguh-sungguhlah. Ya, ayyuha anta ayyuha at thalibu mujtahidun. Atau engkau adalah pelajar yang bersungguh-sungguh. Ya, engkau maksudnya engkau ini siapa? Adalah seorang pelajar yang bersungguh-sungguh. Jadi itu boleh. Wa yumkinu ta'khiru ayyuha ayyatuha fi nihayatil jumlah dan boleh juga memungkinkan juga memungkinkan juga untuk mengakhirkan kata ayyuha dan ayyatuha di akhir sebuah jumlah sebuah kalimat. Wa usluba ikhtisosin aidon. Dan kalau diakhirkan, dia itu tetap namanya uslub ikhtisos. Tetap masuk dalam pembahasan ikhtisos. Ya. Wayakunu nanti isimnya ini domir mustatir, takdirnya huwa kembali ke takhir. Dan kalau diakhirkan, dia ini tetap usluba ikhtisosin. Termasuk masuk dalam uslub ikhtisos. Padahal diakhirkan. Aidon maksudnya juga seperti antum mujtahiduna ayyuhat tullabu. Antum mujtahiduna. Kalian adalah orang yang bersungguh-sungguh ayyuhat tullabu. Ya, a ini maksud yang saya maksudkan wahai para penuntut ilmu. Nah, ini tetap dinamakan ayyuha at-tullabu. Ini tetap dinamakan sebagai ikhtisos meskipun dia diakhirkan. Nah, nanti di situ fiilnya itu entah yang kita maksudkan adalah akhusu, aqsudu atau a'ni. Semuanya itu boleh. Ya. Semuanya itu boleh. Tinggal dilihat mana makna yang paling tepat untuk menyempurnakan makna dari kalimat ikhtisos ini. Sekarang kita masuk yang berikutnya yaitu masalah al-maf'ulu al mutlak Kata beliau di sini, huwa ismun mansubun yuzkaru ma'a lafdhi fi'lihi. Maf'ul mutlak itu adalah isim kemudian mansubun dia itu dibaca nasab yuzkaru ma'a lafdhi fi'lihi yang dia disebutkan didatangkan bersama lafad dari fi'ilnya. Jadi doroba dorban. Ya, dia datang setelah lafadz fi'ilnya. Tapi kalau nanti dia datang tidak ada lafadz fi'ilnya, maka dia bukan maf'ul mutlak tentunya. Meskipun dia isi masdar. Ya, meskipun nanti dia dibaca nasab. Karena syaratnya yuzkaru dia itu disebutkan atau diletak dalam sebuah jumlah ma'a harus bersama dengan lafadz fi'ilnya. Baru boleh Ya. Nah, di sini nanti lafadz fiilnya ini baik satu lafadz satu makna seperti doroba, dorban ini satu lafadz satu makna. Juga boleh. Atau nanti beda lafadz tapi tetap satu makna. Ya, lafadznya beda tapi tetap satu makna seperti jalasa sama ko'ada. Jalasa artinya duduk, ada juga artinya duduk. Jadi kalau kita katakan jalas tu dan ya, maka dan di sini adalah maf'ul mutlak. Kenapa? Meskipun lafadznya beda, tapi maknanya tetap sama. Ya, jadi yang diinginkan disebutkan bersama lafadz fiilnya, baik satu lafadz dan satu makna atau lafadznya berbeda tapi maknanya tetap sama. Litaukidihi fungsinya yang pertama kenapa maf'ul mutlak ini didatangkan setelah lafad fi'ilnya, isi masdar ini didatangkan Litaukidihi untuk memberikan penguat bagi lafad fi'ilnya. Aulibayani nau'ihi atau ingin menjelaskan jenis dari fi'ilnya bagaimana jenisnya. Au adadihi atau ingin menjelaskan bilangan dari fi'ilnya. Jadi ini tiga fungsi dari maf'ul mutlak. Yaitu tujuannya didatangkan untuk memberikan penjelasan atau untuk menguatkan lafadz fiilnya itu yang pertama. Dorobtu dorban, dorobtu kalban dorban. Itu untuk memberikan makna penguat. Betul-betul saya itu memukul seekor anjing. Au nau'ihi atau ketika libayani nau'ihi. Ketika didatangkan isi masdar ini, maf'ul mutlak ini. Untuk memberikan penjelasan tentang jenis dari fiilnya seperti dorobtu kalban dorban syadidan. Ya. Saya memukul seekor anjing dengan pukulan yang keras. Di sini jenisnya dijelaskan. Bagaimana jenis pemukulannya? Dengan cara yang keras. Au adadihi atau menunjukkan bilangannya seperti dorobtu kalban dorba ini. Saya memukul seekor anjing dengan dua kali pukulan. Ya, dorbaini. Nah, ini untuk menunjukkan bilangan bilangannya. Jadi fungsinya maful mutlak ketika didatangkan dengan lafaz fi'ilnya tiga. Untuk taukid, menjelaskan jenis, atau untuk menunjukkan bilangan dari sebuah fi'ilnya. Mislu doroba al-amiru al lasso dorban. Ya. Doroba al-amiru al lasso dorban. Di sini lihat dorban ini maful mutlak dari doroba dia datang setelah lafadz fiilnya. Dan ingat ketentuannya nah, ketentuannya nanti dia harus berbentuk isim, kemudian dibaca nasab, kemudian tujuannya tadi tiga yang kita sebutkan tadi. Kalau nanti dia tidak berbentuk isim, itu pasti tidak boleh menjadi maf'ul mutlak. Ataupun nanti dia itu tidak berharokat nasab. Tidak dengan keadaan nasab. Entah dalam keadaan rafa atau dalam keadaan jer maka itu juga tidak boleh menjadi maful mutlak. Maful mutlak harus dalam keadaan nasab. Kemudian fungsinya harus tiga ini. Kalau fungsinya melebihi dari ini, maka bisa dikatakan dia itu bukan maf'ul mutlak. Ya, fungsinya harus tiga yang kita sebutkan tadi. Daraba fi'lu madin mabniun al fathi, al-amiru fa'ilun marfu'un wa alamatu ad-dhamma, al lasso maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi al-fathah. Dorban maful mutlakin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Di sini maf'ul mutlaknya dalam keadaan nasab dan tanda nasabnya dengan fathah dan di sini untuk terus kenapa enggak di sini? Di sini fungsinya untuk taukid. Ya, untuk menguatkan lafaz doroba al-amiru tadi untuk menguatkan kata doroba maka didatangkan taukidnya dorban. Kemudian kata beliau di sini mal farqu baina daraba al amiru al lasa darban sama daraba al amiru al lasa. Sekarang ada yang buatkan pertanyaan apa perbedaan antara kata daraba al amiru al lasa darban sama perbedaan dengan daraba al amiru lasa al lasa tanpa memakai darban. Jawabannya kata beliau, Doroba al-amiru al lasso dorban, al-amiru nafsuhu doroba al lasso Kalau kita mengatakan doroba al-amiru al lasso dorban, maka di sini amirlah yang memukul langsung. Ya, yang melakukan pemukulan di sini betul-betul seorang amir. Namun kalau kita mengatakan doroba al-amiru al lasso yuhtamalu annal amiru nafsahu doroba al lasso wa yuhtamalu atau wayahtamilu annal amiro amaro man yadribu. Kalau kita hanya mengatakan doroba al amiru al laso, di sini ada ihtimal yang memukul itu adalah amirnya dan ihtimal yang berikutnya, kemungkinan yang berikutnya yang memukul di situ adalah orang yang diperintahkan oleh amir. Jadi kalau kita mengatakan doroba al amiru al laso, di sini ada dua kemungkinan bisa jadi amir yang memukul, bisa jadi amir memerintahkan orang lain untuk memukul. Namun kalau kita mengatakan doroba al-amiru Allah Sodorban, maka di sini dipastikan yang memukul adalah seorang amir. Paham? Ini sisi perbedaan perbedaannya. ada, anak cukupkan dulu. Ini praktek membaca. Allahumma rabbana wa bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu